serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Kali ini dalam episode ke-29 dengan judul Reinkarnasi Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Aki. Pada seri yang pertama ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Nyai Kembang, Ana Sambayon sebagai Lastri, Norman sebagai Kayan, Niko Septiawan sebagai Ki Umang, Mamat sebagai Ki Wirya, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. diceritakan, Nyai Kembang Hitam atau Anting Wulan berhasil menumbangkan kelompok dari kidayalu kita dan Ning Suripati yang mengganggu penduduk di sekitar kaki Gunung Salak. Setelah segalanya selesai, Anting Wulan kemudian meninggalkan desa Panungan di mana ia tinggal beberapa hari bersama dengan 40 orang murid wanitanya dan 10 orang murid laki-laki yang mulai mendapat perhatian khusus darinya. ekor kuda berderap menyusuri pinggiran hutan di sekitar kaki Gunung Salak. Sementara itu sepuluh orang laki-laki anggota perguruan kembang hitam berlari di belakangnya. tujuan kita? Kita beristirahat dulu beberapa saat di tempat ini. Ah, beristirahat? Iya. Kasihan sekali. Mereka tidak berkuda. Oh. Oh ya, bagaimana dengan kesehatan Nyai Ware? Apakah luka dalamnya sudah tidak mengganggunya lagi? Kelihatannya demikian, Nyai. Apakah Nyai ingin bertemu dengannya? Ah, biarlah. Nanti saja aku melihat keadaannya. Kemelut di desa Pandongan dan sekitarnya membuatku tak lagi sempat memperhatikan keadaannya. Kasihan sekali. Hei, di mana kayan anakku, Lastri? Uh, uh, <laughs> lihat itu, Nyai. Dia sudah turun dan bermain-main dengan Kiwiria dan Riswara. Oh, ternyata daerah ini cukup penuh dengan bahaya. Dan itu tak dapat kita duga. Daerah ini begitu asing. Jadi, Aku minta kau melipat gandakan penjagaan untuk anakku. Baik, Nyai. Tidak perlu pengawal tambahan untuk mendampinginya. Tapi cukup mengawasi saja dari kejauhan secara khusus. Baik, Nyai Guru. Semua itu akan saya laksanakan. telah berhasil menciptakan kebencian pada laki-laki di kalangan muridku. Tetapi aku sendiri tidak jujur dengan sikapku itu. Aku masih juga dipengaruhi rasa kasihan. Hal itu terutama karena aku melihat hubungan antara Wiyatsi, muridku, dengan Deswara. Huh, ah, mereka begitu saling mencinta. Ah, ah. aku, aku benar-benar tidak mengerti dengan keadaan diriku sendiri. Pada satu saat, Aku merasa kasihan dengan mereka kaum laki-laki. Tapi pada saat lain, aku menjadi benci setengah mati. Oh, setan, setan. Ah, ini semua adalah karena ulah kanda saka. Dia yang menyebabkan aku jadi seperti ini. Laki-laki itu memang harus dihajar, diberikan pelajaran. Oh, awas kau saka palakuna. Satu saat nanti, bukan hanya aku, tetapi juga kayaan Manggala putramu akan datang padamu untuk membuat perhitungan. Ciluk, Mbak. Oh, eh, eh, engkau anakku. Eh, ibu menangis lagi? Uh, tidak, nak. Mainlah sana dengan Paman Wirya, juga dengan Paman Riswara. Tidak, kalian bosan main dengan mereka. Kalian ingin main dengan ibu. <laughs> Baiklah, kau boleh duduk di sini bersama dengan ibu. Tapi lihat itu, Paman Wirya memperhatikanmu. Dia memanggilmu. Tidak. Kalian tidak mau bermain bersama Paman Wirya, Paman Niswara, dan juga Bibi Ningrum. Kalian mau bersama ibu sekarang ini. Oi! Saya mau bermain bersama ibu, Paman. Saya tidak mau main dengan Paman. Kau kelihatan semakin nakal saja, Kayan. Hmm, ibu pasti sedang ingat dengan laki-laki itu, ya kan? Dengan orang yang bernama Sakapala Waguna. Hus, bagaimana kau bisa tahu? Karena laki-laki itu adalah satu-satunya musuh besar ibu. Ibu pasti akan mengingatnya terus. Jangan khawatir. Satu saat, Kain akan memukulnya. Menghukumnya dengan hukuman yang seberat-beratnya. Kau memang anak ibu yang baik. Untuk itu, ibu harus mengajar Kain ilmu-ilmu kepandaian yang hebat. Itu pasti anakku. Untuk waktu sekitar 40 hari ini, Ibu tidak dapat melakukannya. Hah, kenapa? Ibu akan melakukan tapa berata untuk mendapatkan ilmu yang jauh lebih tinggi. Ilmu kepandian yang tanpa tanding. Untuk sementara, kau bisa berlatih dengan bibit-bibitmu yang lain. 40 hari? Ya, 40 hari. Bahkan dalam waktu itu, ibu tidak dapat menjumpaimu. Walaupun ibu berada tidak jauh darimu. Hmm, lama sekali, Bu. Ya, memang cukup lama. Tetapi hasilnya, ibumu akan mendapatkan sesuatu yang sangat hebat. Ah, cukup sudah kita beristirahat di sini. Sekarang, mari kita lanjutkan kembali perjalanan kita. Hmm, sebenarnya, kemanakah tujuan kita ini, Bu? Sebelumnya aku tidak tahu. Aku hanya mencari tempat yang cocok, yang tepat untuk kita. Tetapi sekarang, aku telah menemukannya. Aku telah menemukannya. Di sana itu. Di sana? Di bukit itu? Iya, di sana, di bukit itu berangkat kembali? Ah, iya, kita berangkat kembali. Lihatlah Lastri, bukit itulah sekarang yang menjadi tujuan kita. Kita akan bermukim di sana. Di sanalah tempat kita, tempat perguruan kebang hitam. Oh, bukit kecil itu memang kelihatan indah sekali dari tempat ini. Baiklah, saya akan menyiapkan mereka, Guru. Hoi! Bersiaplah! Kita akan melanjutkan kembali perjalanan 20 orang murid perguruan kembang hitam segera bersiap dan beberapa saat saja rombongan itu telah berderap maju menuju bukit kecil yang ditunjukkan oleh Nyai Kembang Hitam. Sesaat kemudian, perjalanan mereka menuju bukit kecil itu terhalang oleh sebuah sungai yang cukup besar. Tetapi karena sungai itu kelihatan dangkal, kuda-kuda mereka terus maju turun ke sungai itu. Dan tanpa kesulitan berarti, mereka pun dapat tiba di seberang dan kemudian melanjutkan kembali perjalanan mereka. Tetapi jalan yang dilaluinya mulai mendaki sedikit demi sedikit. kita berkuda seperti siput, Bu. Mari kita berjalan lebih cepat lagi. Perjalanan kita mendaki. Janganlah memaksakan kuda-kuda kita, Kayan. Tapi, kuda Kayan ini masih kuat, Bu. Biarlah Kayan yang berjalan lebih dahulu di muka. Hiya! Hiya! Hiya! Paman Beria, ikuti Kayan, Paman. Baik, Nyai Guru. harus tiba secepat di atas. Hiya, hiya, hiya. Kuda Kayan Manggala terus berderap. Tetapi ketika ia tiba di pinggir sebuah anak sungai kecil, ia menjadi terkejut mendengar bentakan keras. Hei, anak setan! Berhenti! Siapa engkau ini, Paman? Ah, engkau telah mengejutkan rusa buruanku. Karena aku akan memberi pelajaran padamu. Hai! Berhenti! Orang tua tidak tahu diri! Biarlah, Paman. Aku saja yang melayani laki-laki tua ini. Bocah kecil putra dari Raden Sakapal Wakuna menjadi berang karena bentakan laki-laki asing yang membuatnya sangat terkejut. Karena itu ia kemudian menerjang dengan pukulan-pukulan kincir metu. Tetapi laki-laki asing itu ternyata memiliki kepandaian yang cukup tinggi untuk melayani putra dari Raden Sakapal Wakuna dan Anting Wulan. Sementara itu, rombongan Nyai Kembang Hitam bersama dengan muridnya telah tiba di tempat tersebut. Kenapa engkau membiarkan putraku bertempur dengan laki-laki itu? Entahlah, Nyai. Tetapi agaknya laki-laki itu seorang pemburu. Ia menjadi marah karena Kayan putra Nyai telah mengucutkan rusa yang tengah diincarnya. Ketika saya hendak melibatkan diri, Kayan melarang, meminta saya untuk menyingkir. Laki-laki itu, walaupun tidak memiliki kepandian yang hebat, tetapi jurus-jurusnya sangat menarik. Agaknya ia justru berasal dari sebuah perguruan yang cukup hebat. Hmm, dan kain putraku tidak akan dapat menghadapinya. Oh, benarkah itu, Nyai? Lihat saja ke sana terus. Laki-laki pemburu itu yang menyadari situasi menjadi semakin memburuk dengan kehadiran rombongan besar itu segera melompat mundur meninggalkan kayak. Hentikan kalian! Aku, aku harus memberi hajaran, Bu. Dia telah mengejutkan kudaku yang hampir membuatku jatuh terlempar dari punggung kuda. Jangan mengumbar kenakalanmu. Diamlah dahulu, biarlah ibumu yang akan menyelesaikan semua ini. Hmm. Hei, siapakah engkau orang tua? Mengapa engkau begitu tak tahu malu melayani seorang bocah cilik seperti itu? Hmm, anak yang hebat Anak yang hebat pasti akan lahir dari seorang ibu yang luar biasa. Siapakah engkau ini? Hmm? Mau apakah engkau datang ke bukit yang angker ini? Seluruh penduduk di sekitar tempat ini telah tahu bahwa bukit ini bukanlah tempat yang baik untuk dikunjungi. Aku yang lebih dahulu bertanya padamu, hei orang tua. Nyai, pemburu gila ini memang sepantasnya untuk diberikan pelajaran. Biarlah, Lastri. Pada saatnya dia akan menerima hukuman. Ketahuilah hai orang tua, aku adalah pimpinan perguruan kembang hitam dan mereka adalah murid-muridku. Hm, apakah bukit ini adalah milikmu, milik perguruanmu hingga kau melarang kami? <laughs> Siapa yang melarang engkau, Nyai? Hm? Aku tidak melarangmu, tetapi memperingatkanmu. Kurang ajar. Memperingatkan apa maksudmu orang tua? Aku tinggal di kaki bukit ini bersama dengan guruku dan beberapa orang saudara seperguruanku. Tetapi kami semua dilarang oleh guruku untuk naik ke atas bukit itu. Daerah sekitar sini adalah merupakan batas daerah larangan itu. Ada apakah di atas bukit itu? Bukit ini dikenal para penduduk sekitar tempat ini dengan sebutan Gunung Mangut. Kami semua tidak pernah tahu apa yang terdapat di atas sana. Tetapi setiap orang yang mencoba naik ke atas sana, mereka kembali dalam keadaan yang tidak waras. Tidak, tidak waras. Inilah Murid perguruan Kembang Hitam sejenak terpengaruh dengan kata-kata pemburu itu. Nyai Kembang Hitam menjadi berang melihat perubahan yang terjadi pada muridnya. pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-29 dengan judul Reinkarnasi. Sampai jumpa.